هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات يسر هذا اللقاء في هذا المسجد وفي هذه المدينه التي اسال الله جل وعلا ان يجمع قلوب اصحابها على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته لنتدارس موضوعا من المواضيع التي نحتاجها خاصة في أيامنا ونحن نعيش هذه الفتن وهذه الفرقة بين المسلمين لنعلم أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد حذر أمته من مثل هذا وأن الفرقة لا خير فيها وأن الذي أمرنا به ربنا جل وعلا هو الجماعة والاجتماع بقوله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب beliau memuja Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan khutbatul hajah yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau. Lalu kemudian beliau melanjutkan membaca tiga dari firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada hamba-hamba Allah untuk senantiasa bertakwa kepadanya lalu kemudian beliau mengatakan amma ba'd sesungguhnya sebaik-baik berita adalah firman Allah jalla wa ala dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama setiap perkara yang baru di dalam agama itu bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan Amma ba'd yang pertama kami memuji Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya dan anugerahnya yang dengannya segala perkara-perkara yang baik itu menjadi sempurna. Dialah Allah Azza wa Jal yang telah memberi kemudahan untuk terwujudnya pertemuan ini di masjid ini dan di kota ini yang aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jal menyatukan hati-hati penghuninya dan penduduknya untuk berjalan di atas ketaatan kepada Allah dan memberi taufik kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat ini untuk mempelajari sebuah topik dari pembahasan-pembahasan yang sangat kita butuhkan lebih terkhusus lagi pada hari-hari ini hari di mana kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah dan di masa terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin agar kemudian kita mengetahui bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah memperingatkan umatnya dari terjadinya perkara yang seperti ini dan bahwasanya perpecahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya dan bahwa yang diperintahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala Rabbuna agar kemudian kita berjamaah dan kita berkumpul di atas kebenaran sebagaimana yang telah disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al jama'atu rahmah wal furqatu azab bahwa berjamaah itu adalah rahmat sementara perpecahan itu adalah azab ولأجل أن يعصم المسلم نفسه من مثل هذا الشر وينأى عن مثل هذه الفرقة لا يسعه إلا أن يتبع السبيل القويم الذي قال فيه ربنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله nah. maka oleh karena itu agar kemudian seorang muslim memelihara dirinya dan menjaga dirinya dari keburukan yang seperti ini dan dia menjauhkan dirinya dari terjatuh ke dalam perpecahan maka tidak ada jalan baginya kecuali mengikuti jalan yang lurus yang telah diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbuna di dalam firman-Nya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Maka hendaknya kalian mengikutinya. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Maka hal itu menyebabkan kalian berpecah dan menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. فالافتراق سنة من السنن الكونية التي قدرها الله جل وعلا على عباده إلا أنه ما أرادها شرعا ولهذا أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة والاختلاف أمر بالاجتماع في الكثير من الآيات من مثل قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Perpecahan termasuk di antara sunnah kauniyah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya Hanya saja Allah Azza wa Jal tidak menghendaki terjadinya perpecahan itu secara hukum syar'i. Oleh karena itu Allah Jalla wa ala memerintahkan untuk bersatu dan melarang dari perpecahan dan perselisihan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk bersatu dalam sekian banyak ayat-ayatnya seperti firman Allah Jalla wa ala واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dengan agama Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh dan jangan kalian bercerai-berai dan ingatlah ketika dahulu kalian bermusuh-musuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa fi bab هذا الباب فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى وقال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حديث محفوظ مشهور من حديث أبي هريرة ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من أصحاب رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي وفي الرواية الأخرى قال هي الجماعة هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم السابقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث ذكر ما وقع للأمم السابقة وذكر ما سيقع في هذه الأمة وهذه في الحقيقة نبوة من نبواته لأنه أخبر عن غيب ووقع هذا الغيب كما أخبر Dan berkaitan dengan permasalahan ini telah sahih diriwayatkan dari Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh ashabus sunan yang hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala Beliau berkata tentang hadis ini bahwa ini adalah hadis mahfuz masyhur. Hadis yang terpelihara dan hadis yang masyhur. Dari dari hadis Abu Hurairah. Demikian pula Muawiyah radhiyallahu taala anhuma dan selain keduanya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda telah berpecah kaum Yahudi menjadi 71 golongan seluruhnya di dalam neraka kecuali satu yang selamat dan telah berpecah pula kaum Nasara menjadi 72 golongan seluruhnya di dalam neraka kecuali satu yang selamat dan akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan yang seluruhnya di dalam neraka kecuali satu yang selamat. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku, bimbinganku dan bimbingannya para sahabatku. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa golongan yang selamat itu adalah al-jamaah. Maka di dalam hadis ini menyebutkan bahwa umat ini akan berpecah sebagaimana telah berpecahnya umat-umat terdahulu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan apa yang terjadi di masa-masa lampau dari umat-umat terdahulu dan beliau juga menyebutkan apa yang akan menimpa umat ini dan sesungguhnya ini termasuk di antara tanda yang menunjukkan kebenaran beliau sebagai nabi sallallahu alaihi wasallam sebab beliau memberitakan sesuatu yang berkaitan dengan perkara gaib. Lalu kemudian terjadi apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. qad هذا الافتراء قد wal في ta'ishu. Wal تعيشه al maqsud ليس ما حدث فيها من الاختلاف في المسائل الاجتهاديه والمسائل الفرعية الذي وقع عند أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وقع حتى في الزمن الأول في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم Perpecahan yang dimaksud yang akan menimpa umat ini bukanlah perpecahan yang dimaksud adalah perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat yang berkaitan dengan permasalahan permasalahan istihad. Sebab permasalahan-permasalahan furu' permasalahan istihad itu telah terjadi di zaman generasi yang terbaiknya umat ini yaitu di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di zaman mereka terjadi perselisihan dalam perkara-perkara ijtihad. al maqsudu bihi ma waqa'a min al-ikhtilaf wal-iftiraq fi والافتراق في أصول المسائل المتعلقة بأصول الاعتقاد المتعلقة ب ما كان عليه أصحاب رسول الله واجتمعوا عليه من مثل مسائل الإيمان ومن مثل ومن مثل الاعتقاد في القرآن والاعتقاد في السنة والاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الذي ذمه الشرع وذمته نصوص الكتاب والسنه وهذا الذي يصدق فيه قول النبي عليه الصلاه والسلام كلها في النار الا واحده كلها هالكه الا واحده ناجيه هي الفرقه الناجيه Namun yang dimaksudkan adalah apa yang terjadi di tengah-tengah umat ini berupa perselisihan dan perpecahan dalam permasalahan-permasalahan prinsip yang berkaitan dengan pokok-pokok keyakinan, prinsip-prinsip keyakinan, dan yang berkaitan dengan apa yang telah menjadi bimbingan dan keyakinan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mereka bersatu di atasnya. Seperti yang berkaitan dengan permasalahan iman atau keyakinan dalam memahami Al-Qur'an atau keyakinan di dalam memahami sunnah atau keyakinan di dalam menyikapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perselisihan yang semacam inilah yang dicerca dan dicela di dalam syariat dan dicela oleh dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah. Maka perpecahan yang seperti inilah yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulluha fin nari illa wahidah." Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu yang selamat. yakni seluruhnya binasa kecuali satu yang akan meraih keselamatan yang disebut al-firqatun najiyah kelompok yang diselamatkan wan najiyah najatuha innama بتمسكها بما كان عليه أصحاب رسول الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها وهذا سؤال لا بد منه من أصحاب رسول الله وهم أحرص الناس على الخير وهم أحرص الناس على النجاة في الدنيا والآخرة فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من كان على ما كان عليه أصحاب رسول الله في هذه المسائل العظيمة من دين الله تبارك وتعالى والتي يسميها علماؤنا بمسائل الاعتقاد أو مسائل المنهج أو مسائل أصول الاعتقاد وسماها بعضهم بالسنة أو بأصول السنة إلى غير ذلك من هذه الأسماء التي المقصود بها, بها <clears throat> أن سبيل النجاة في التمسك بما تمسك به الأولون maka golongan yang selamat ini keselamatan yang diraih oleh mereka disebabkan karena mereka berpegang teguh dengan bimbingan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang kelompok yang selamat itu maka ini adalah merupakan pertanyaan yang harus dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Sebab mereka adalah manusia yang paling bersemangat untuk berjalan di atas kebaikan dan untuk meraih keselamatan hidup di dunia demikian pula di akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kepada mereka bahwa yang selamat adalah mereka yang berjalan di atas bimbingan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam meyakini permasalahan-permasalahan besar dari agama Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan oleh para ulama kita dengan permasalahan akidah atau permasalahan-permasalahan manhaj atau permasalahan tentang pokok-pokok keyakinan dan sebahagian para ulama menyebutnya dengan istilah as-sunnah atau dengan istilah usul sunnah pokok-pokok penting di dalam as-sunnah dan yang lainnya dari nama-nama yang mereka sebutkan namun yang menjadi inti di sini bahwa itulah jalan keselamatan yaitu jalan dengan cara berpegang teguh dengan apa yang telah menjadi prinsip generasi terdahulu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal فالفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة التي سماها بعضهم بأصحاب الحديث أو بأهل الأثر هذه كلها مسميات لحقيقة واحدة هذه الحقيقة أن هؤلاء الناجون نجاتهم بتمسكهم بأمرين اثنين بتمسكهم بالسنة ما كان عليه أصحاب رسول الله في هذا الباب الاعتصام بالكتاب والسنة ولهذا لم يعرفوا إلا بهذين الأمرين لم يعرفوا إلا بالسنة والجماعة فهم أهل السنة والجماعة وهؤلاء هم الذين جاء ذكرهم على لسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله جل وعلا من سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدعه والفرقه نعوذ بالله golongan yang selamat yang disebut al-firqatun الطائفة atau disebut at-taifatul mansurah kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagian menyebut mereka dengan istilah ashabul hadis, orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis. Sebagian lagi menyebutnya ahlul athar, orang-orang yang berpegang teguh dengan athar, jejak yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya. Maka ini semua merupakan nama-nama untuk hakikat yang satu, hakikat yang sama. Hakikat itu adalah mereka orang-orang yang selamat. Disebabkan karena mereka berpegang teguh dalam dua hal. Yang pertama, mereka berpegang teguh kepada sunnah dan kepada apa yang datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Mereka senantiasa beriktisam dengannya. Dan mereka juga bersatu di atasnya. Sehingga golongan ini mereka tidak dikenal kecuali dengan dua perkara. Berpegang teguhnya mereka kepada sunnah dan mereka bersatu di atasnya, berjamaah di atasnya. Sehingga mereka pun dikenal dengan sebutan ahlus sunnah wal jamaah maka mereka inilah yang datang penyebutannya melalui lisan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Ali Imran yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh pada hari memutihnya sebagian wajah-wajah dan menghitam sebagian wajah-wajah yang lain. Diterangkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Memutih wajah-wajah ahlu sunnah dan menghitam wajah-wajah ahlul bid'ah dan orang-orang yang memecah belah agama ini. Insyaallah kita lanjutkan setelah maghrib ya akhwan kita istirahat dulu جزاكم الله خيرا